ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd <clears throat> kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah <clears throat> Kembali kita lanjutkan membaca dan mentelaah sarah untuk Al-Usul As-Sittah karya Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badar hafidhahumullahu taala. Kita masih di, di pembahasan tentang al-asal athani yaitu tentang al-istima' Fiddin din wa naha fihi tentang perintah Allah untuk bersatu dalam agama dan larangan Allah untuk berpecah belah dalam agama. Waqala alaihi salatu wassalam fa'alaika bil jama'ati fa'inama ya'kulu dhi'bu al-qasiyata. Dan Nabi alaihi salatu wassalam menyampaikan Fa'alaika bil jama'ati maka ndalah kalian bersatu. Fa'inama ya'kulu adhi'bu karena serigala itu hanyalah memangsa al-qasiyata kambing yang sendirian yang tidak bergabung dengan ya, kawan-kawannya. Dan di hadis sebelumnya disampaikan bahasanya duduk terpencar itu adalah ya, tanpa ada kebutuhan dan alasan itu adalah dzalikum minasyaitan adalah godaan dari setan. Yang ini menunjukkan sebagaimana di paragraf sebelumnya, Fangdur ila hirsiddin menunjukkan betapa antusiasnya agama alal istima' agar seorang itu bersatu. Fafi ayyi makanin yada'u ilaihi. Di tempat manapun yang mendorong, yang menuntut supaya ada kumpul bareng. Ya, maka setelah itu pensarah mengatakan, Bainama ida istama'u wa taqarabu maka jika seorang eh, jika orang-orang itu kumpul saling dekat fi ilmi di halaqah ilmu di majelis zikir wa fi majalisihim al ammah dan di majelis-majelis yang umum atau kemudian forum-forum umum non non pengajian ya takarabuna mereka saling dekat Ya. Namun ini tidak berlaku kalau eh, zaman corona semacam ini ya. Eh, jaga jarak yang itu yang terbaik. Ya takarabuna mereka saling mendekat dan ada di antara mereka ulfa kedekatan, rasa cinta, saling menyayangi, mata akhi dan bersaudara. Kuluhadi ma'anin semua pesan-pesan ini didorong oleh Islam. Waya min usuli di, dan hal poin-poin ini atau pesan-pesan ini adalah bagian dari pokok-pokok Islam ala hatha ala tahqiqiha. Ya Islam itu mendorong dan memotivasi untuk mewujudkannya. Sehingga al-ukhuwah persaudaraan sebagaimana yang Allah katakan innamal mu'minuna ikhwah. Hanyalah orang-orang yang beriman itu yang betul-betul bersaudara. Ya, maka di tadi kita baca bahasanya di majelis zikir, majelis ilmu atau di forum-forum umum yang bukan majelis pengajian atau majelis zikir, maka semestinya kaum muslimin di kondisi normal tidak e, di tengah wabah corona ketika duduk bareng maka saling eh, saling merapat, saling mendekat. Karena <clears throat> dan itu nanti akan menunjukkan eh, menunjukkan Eh, persaudaraan dan dan akan menunjukkan dan membuahkan persaudaraan dan kedekatan hati. Karena jika orang itu jengkel dengan yang lain, maka sentuhan badan itu tidak mau, senggolan tidak mau, tersentuh tidak mau. Kenapa? Ada ya, ada ganjalan di hati. Nah, ketika ya, dan jika mau sentuhan bersentuhan. Ya, dekat-dekat rapat-rapat tidak mengapa dan ini tentu laki-laki dengan laki-laki dan perempuan dengan perempuan maka itu menunjukkan adanya kedekatan hati mempererat memperkuat kedekatan hati di antara orang-orang tersebut Ya, kemudian wafil hadis di hadis disampaikan ia kumadzanna waspadailah prasangka karena prasangka itu adalah akzabul hadis. Adalah perkataan yang paling dusta. Wala tajassasu wala tahassasu. Ya, janganlah kalian mengorek-ngorek dan mencari-cari kekurangan orang lain wala jangan saling membenci wa kunu jadilah kalian ikhwana orang-orang yang bersaudara maka jika saling benci saja tidak boleh apalagi ini cuma satu sisi si A benci si B padahal B tidak punya benci pada A ini ya, tentu lebih tidak boleh karena ketika si A benci kepada B, B kemudian benci sama A, Allah larang. Padahal saling. Artinya bencinya itu timbal balik. Nah, maka lebih terlarang lagi jika cuma satu sisi A benci sama B namun B tidak tidak ya, ada rasa benci kepada si A. Ya, tentang apa beda tajasasu wala su Saya ingin bacakan sarahnya. Aslinya, asli maknanya ada semuanya ada tak, namun taknya dibuang. Uh, ada satu tak yang dibuang sehingga ini, sasu itu artinya adalah la tahas sasu ya, Al-Khattabi menyampaikan E, maknanya la tahas la tahassasu la tabahasu an uyubin nasi wala tattabi'uha Janganlah kalian mencari-cari kekurangan orang lain, janganlah kalian mengorek-ngorek kekurangan orang lain. Sebagaimana firman Allah menceritakan ucapan Nabi Yakub alaihi salam, "Idhabu fatahassasu Yusufa wa akhihi." Pergilah kalian, cari-carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya. Ya, kalau kemudian e, tahassasu yang tanpa titik itu wal aslu wa aslu hadil kalimah dan asal dari kata-kata ini adalah mencari-cari sesuatu namun dengan e, minal hassah dari in, e, ihda al hawasi al khamsi jadi tahassasu itu makna asalnya adalah mencari-cari namun dengan menggunakan panca indera. Berarti mencari-cari secara fisik. Melihat-lihat, mendengar-dengar, meraba-raba, mengusap-usap, Sedangkan kalau pakai jim yaitu tajasasu, bimakna ikhtibaru syai' biliyadi, adalah mengetes sesuatu dengan tangan. Dan tangan tentu salah satu dari panca indera. Fatakunu allati bilha a'ammu. Kalau pakai penjelasan ini, yang dengan huruf H tahassasu itu lebih luas daripada yang pakai yang pakai huruf jim tajasasu. Kenapa? Karena tahas eh, tahassasu itu pakai panca indera. Sedangkan tajas sasu itu khusus pakai tangan. Ya, sedangkan Ibrahim Al-Harbi menyampaikan huma bimaknan wahid. Tajasasu tahas hasasu maknanya sama. Ibnu al bari mengatakan ya, dukir asani li sehingga kalau maknanya sama maka kalimat yang kedua itu disebutkan dalam rangka kata yang kedua di, disebutkan dalam rangka mempertegas. Sedangkan uh, eh, wakilah jadi ada yang mengatakan hak lebih luas tahasasu itu lebih luas daripada tajasasu. Karena tahasasu itu dengan e, panca indera yang lima, kalau tajasasu dengan tangan. Pendapat yang kedua semakna. Kalau semakna berarti litaukit. Kemudian penjelasan yang ketiga wakil kalau pakai jim itu maknanya al an auratihim. Mencari-cari kekurangan dan aib orang lain. Kalau pakai ha istima'u hadithil qaumi mendengarkan perkataan ya, al-kaum perkataan orang lain ini dilihatkan oleh al uzai dari Yahya ibn Abi Kathir salah satu sirar tabi'in ini penjelasan yang ketiga dari Yahya bin Abi Kathir yang mengatakan kalau tajassasu itu ya lebih luas daripada tahasasu karena tahasasu khusus untuk nguping ini tahasasu khusus untuk nguping. Sedangkan tajasasu ini, kalau tajasasu itu ngorek-ngorek lebih luas, mengorek-ngorek kekurangan orang lain. Wakila kemudian pendapat yang lainnya mengatakan kalau pakai jim tajasasu itu artinya albasu an bawatinil umuri. Mencari-cari hal-hal yang tersembunyi, membongkar hal yang tersembunyi yang umumnya dalam kejelekan. Sedangkan kalau pakai hak itu mencari-cari dengan sesuatu yang bisa ditangkap dengan indera, indera mata, indera telinga, ini pendapat yang dirojekan oleh Al-Qurtubi. Nah, itu sejumlah penjelasan tentang uh, perbedaan makna antara tajassus wala tahassasu. Ya, kemudian kita lanjutkan wakama anal islama sebagaimana Islam mendorong untuk bersatu, maka Islam melarang anil furqah perpecahan. Dan Islam hadzara mengingatkan jeleknya perpecahan asyada tahdir dengan peringatan yang sangat keras. Mengingatkan mingkuli amrin semua perkara yang merusak atau membuat cacat persatuan. Sehingga melarang keras riba, ya, namimah adu domba, hasad, mengharamkan tanajus najis jual, jual beli najis yaitu ketika ada calon pembeli dan calon eh, penjual itu tawar menawar datanglah orang yang ketiga pura-pura nawar ini padahal tidak minat untuk beli dengan tujuan untuk eh, menguntungkan si penjual atau untuk merugikan si calon pembeli dan melarang tadabur saling membelakangi tabarrud saling membenci li'annah karena hal ini tufariqu bainal muslimin memecah belah kaum muslimin mencerai-beraikan urusan e, urusan kaum muslimin dan mewujudkan perpecahan di antara kaum muslimin Walihada oleh karena itu siapa yang mentelaah al-adilah dalil-dalil dalam kitabullah dan sunnah nabinya Sallallahu Alaihi Wasallam yang memuat perintah untuk bersatu dan melarang untuk berpecah belah, maka dia jumpai banyak sekali. Buyina telah dijelaskan sebagaimana kata penulis, bayanan wafian dengan penjelasan yang lengkap. Karena demikian lengkapnya, fayafamuhu al-awamu, maka bisa dipahami oleh orang awam, lebih-lebih yang bukan awam, semacam para penuntut ilmu, lebih-lebih lagi para ulama' Man dalladhi yakhfa alaihi bayanullah fi kitabihi wa bayanu rasulihi alaihi salatu wasalam fi sunnati bil amr bil istima'i. Maka siapa yang tidak tahu penjelasan Allah dalam kitabnya dan penjelasan Rasul alaihi salatu wasalam dalam hadisnya tentang perintah untuk bersatu. Wakal kemudian e, eh, Musanib menyampaikan wanahana anakuna dan Allah larang kita eh, Allah larang kita seperti orang-orang yang berpecah belah dan berselisih sebelum kita akhirnya mereka binasa. Maka mimma ja'a abaya di antara dalil yang datang menjelaskan dalam Quran dan Sunnah seputar masalah ini yaitu perintah untuk bersatu dan larang untuk berpecah belah adalah berita tentang akibat dampak buruk orang-orang yang berpecah belah memang kanu kebelana umat-umat sebelum kita. Bahasanya mereka tidaklah kembali dengan sebab perpecahan mereka kecuali gagal, kerugian, terlantarnya agama, tercerai-berainya keadaan dan binasa. Kemudian definisi berpecah belah dalam agama yakni artinya lam yastami'u ala ma balaghahum wa wasala ilaihim. Tidaklah bersatu dalam ajaran agama yang sampai kepada mereka wa wasala ilaihim dan sampai pada mereka. Wa inama asba kullun ala qabilin wa kullun ala wijahatin. Namun jadilah masing-masing ala qabilin ya, mengelompok wa kulun ala wijahatin masing-masing memiliki arah yang sendiri-sendiri. Wa dzakara annahu amara al-muslimin bil istima' fid din. Dan ya, sebutkan bahasanya Allah perintahkan kaum Muslim untuk bersatu dalam agama dan melarang mereka untuk berpecah berpecah belah dalam agama. Wahada dan ini ada dalam banyak ayat yang sebagiannya telah ya, mara al isyaratu yang telah disampaikan secara sekilas. Kemudian Musanib rahimahullah ta'ala mengatakan wa yaziduhu dan ini semakin jelas artinya yazidu hadal amra e, yang menambahkan e, perkara ini semakin jelas dan jelas adalah mawar tadwi as-sunnah adalah hadis-hadis ya adalah penjelasan-penjelasan yang terdapat dalam hadis Artinya ay anatibyana sunnati lihadal amri bahasanya penjelasan hadis untuk perkara ya, untuk perintah ini ya, dan perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk bersatu watahdir dan Nabi mengingatkan bahaya perpecahan ya, maka dan e, peringatan Nabi tentang bahaya perpecahan ja'a sunnah terdapat dalam hadis mubayanan dijelaskan dengan penjelasan yang lengkap Ja'a fi terdapat dalam hadis bin bayani dhalika penjelasan tentang hal tersebut satu hal yang sangat menakjubkan sebagaimana diungkapkan disampaikan oleh Musanib rahimallahu taala Artinya penjelasan dalam hadis tentang pentingnya persatuan dan larangan perpecahan itu kaman kebiron jumlah yang sangat besar. Qadron aziman, kadar yang sangat besar. Minal hadis berupa hadis-hadis dari Nabi SAW isinya perintah untuk bersatu dan larangan berpecah belah. Ja'a al-amru bihi terdapat perintah untuk bersatu dalam banyak hadis. Binas ala hadha lafzi dengan nas menggunakan kata-kata ini istima wajah dan terdapat dalam hadis-hadis yang lain yang berbilang dengan yang semakna dengan kata-kata yang semakna Dia dulu alihi yang menunjukkan makna al-istima bersatu dan jadi wal maksud dan tujuan alladhi yurma ilaihi yang menjadi tujuannya demikian juga at tahdir mengingatkan bahaya perpecahan dan semua perkara yang mengantarkan, yang menyebabkan dan mengantarkan pada perpecahan. Dan betapa manusia sangat membutuhkan untuk al-wukuf ala, mengetahui perkataan Nabi alaihissalam dalam bab ini. Sehingga pengetahuan tentang hal ini bisa menterapi isi dada ya, berupa min syataten terpecah belah dan condong untuk berpecah belah dan melakukan sebab-sebab perpecahan. Oleh karena itu minal buhus, buhus jamak dari bahas, bahas di sini artinya karya tulis. Maka minal buhus al muktarohah di antara judul karya tulis yang disarankan yaitu disarankan oleh Syekh Abdul Razak eh, fi hadal bab dalam bab ini an yujma yaitu eh, mengumpulkan berbagai macam uh, eh, dalalati sunnah alal istima. Ini dalil dari hadis tentang masalah persatuan dan larangan perpecahan dalam hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasallam. Maka Syekh Abdul Razak mengusulkan bagi orang yang mau cari ide nulis tentang apa berkaitan dengan masalah agama maka beliau sampaikan ada satu ide yang bagus adalah eh, membuat karya tulis e, mengumpulkan hadis-hadis tentang masalah eh, perintah untuk bersatu dalaran berpecah belah. Kemudian membuat klasifikasi anwa dalalat sisi pendalilannya. Misalnya hadis yang tegas melarang untuk ber melarang memerintahkan untuk bersatu. Kemudian nanti ada hadis-hadis yang mendukung untuk kuatnya persatuan. Kemudian hadis-hadis apa? Nah, kemudian di masing-masing bab dibawakanlah hadis-hadis yang dimaksudkan. Kenapa ini perlu di perlu diusulkan dan disarankan? Karena sebagaimana kata penulis matan, bahasanya penjelasan dari Nabi tentang masalah ini itu satu hal yang sangat menakjubkan. Artinya banyak sekali Selanjutnya, kam yahtaju an-nasu betapa banyaknya manusia memerlukan al-wukuf ala. Mengetahui hal ini. Wawa babun dan ini adalah bab sebagaimana kata Musanib rahimallahu taala terdapat padanya hadis ajbun ujbab yang sangat menakjubkan karena demikian banyaknya. Maka seandainya penuntut ilmu itu waqafa alaiha mengetahui hadis-hadis tersebut kemudian mengumpulkannya kemudian wasannafaha kemudian mengklasifikasikannya ila anwa'in kepada bentuk-bentuk ya ila anwa'in pada bentuk-bentuk tertentu tadi misalnya penegasan kemudian hadis-hadis yang mendukung tentang persatuan dan hadis-hadis tentang larangan eh, apa berpecah belah ya hadis-hadis yang eh, berisi larangan untuk hal-hal yang bisa menyebabkan terjadinya perpecahan dan seterusnya. Sehingga terkumpullah kodron azimun kadar yang sangat besar ya, min hadhil ahadis hadis-hadis ini di satu tempat ya, yaitu di satu buku. Maka walladhi warada anhu yang berasal dari Nabi alaihi salatu wasallam fi bab dalam bab ini adalah qadrun kabirun jiddan kadar yang sangat besar sekali sebagaimana diisyaratkan oleh musannif ila dalika pada hal ini. Suma kemudian ma'awuduhi hadal amri di samping gamblangnya perkara ini dalam Quran dan Sunnah dan banyaknya dalil-dalil fihi madam Quran dan Sunnah tentang hal ini Musanib rahimahullah ta'ala mengatakan thumma saral amru kemudian jadilah keadaannya ingdan nasi pada manusia dan pada realita manusia dalam kehidupan manusia ila anal iftiraka perpecahan dalam pokok agama dan furuk cabang agama itulah ilmu dan itulah yang disebut dengan fikih dalam agama lantas jadilah perintah untuk al-istima untuk bersatu dalam agama tidaklah dikatakan dan diserukan kecuali oleh orang zindik, orang munafik atau orang gila. Yang artinya inqalaba bala amru keadaan berubah, roksan ala akibin, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala karena ini terjadi perubahan total. Asbah jadilah banyaknya eh, pertikaian dan perpecahan manusia. Ini. Ya, banyaknya uh, pertikaian dan perpecahan manusia. Titik di situ harusnya ada ilal istimak mazmuman, kemudian orang yang mengajak untuk bersatu malah dicela. Dan orang yang mengajak untuk berpecah belah malah dipuji. Sara waqi'un jadilah realita manusia dalam masalah ini perpecahan dalam pokok-pokok agama dan cabang-cabang agama itulah ilmu, itulah fikih dalam agama. Bahkan yum dahu dipuji. Contohnya apa? Maka beliau kasih contoh yang lain. Maka pensar memberikan contoh uh, contoh yang lain. Boleh jadi kita pernah mendengar dalam kehidupan kita dan realita kita adanya orang yang ye, mengibarkan bendera tinggi-tinggi eh, yumajiduna mengagung-agungkan kemudian menilai bahasanya apa yang disampaikan adalah termasuk inti ilmu Wahia dan dan dianggap itu adalah kabidul hakikati ini adalah inti dari ini, ya, re, uh, hakiki kabit itu limpah ya limpa di ya, di apa organ tubuh ya maksudnya inti hakiki Fayakuluna mereka mengatakan kebebasan berkeyakinan, kebebasan beropini, kebebasan berkomentar. Kalimat sejumlah eh, kalimat sejumlah kata min hadal qabil jenis ini tutlak yang diucapkan dan kalimat-kalimat sejenis itu banyak. Artinya anal kulla bahasanya masing-masing orang punya pendapat pribadi. Masing-masing punya akal, masing-masing punya akidah sendiri-sendiri. Makna dalika dan makna dari seruan-seruan ini adalah anahadat dakwatun litafarruqi. Ini adalah ajakan untuk berpecah belah dan pujian untuknya dan senyum untuknya. Walayum dan tidak mungkin ayakuna istima'un yang namanya istimewa bersatu kecuali ala kalimatin sawain dengan ya, dengan kalimat yang adil. Amma idakanan nasu nasu adapun jika manusia kulun lahu wijahaton masing-masing punya wijah. Masing-masing punya kiblat sendiri-sendiri, masing-masing punya akidah sendiri-sendiri, masing-masing punya madhab sendiri-sendiri, maka idan jika demikian kaifa bagaimanakah mungkin mereka bersatu? Salah satu ulama mengatakan seandainya kita ambil e, contoh ada seorang yang tawaf mengelilingi Ka'bah sambil mengatakan ya Allah ridailah Abu Bakar dan Umar. Kemudian yang lain orang yang kedua tawaf mengelilingi Ka'bah sambil mengatakan ya Allah laknatlah Abu Bakar dan Umar. Aina hadha min hadha? di manakah ini orang yang pertama dan yang kedua la yumkin ayakuna bainahuma istima'un. Tidak mungkin keduanya bersatu. Wala yumkin ayuqal dan tidak mungkin kita katakan huna ada huriyatul kalimah. Kebebasan berkomentar, kebebasan beropini. Ini adalah contoh. Ini sekedar contoh. Wa ila qis alaihi kiaskanlah hal ini dengan perkara-perkara yang lain berkenaan dengan agama. Ada seorang yang mengatakan iman bertambah dan berkurang, yang lain mengatakan ya, bertambah tidak berkurang, yang lain mengimani takdir, menetapkan takdir dan mengimaninya. Orang yang kedua meniadakan takdir dan mengingkarinya, wahakada dan seterusnya. Ikhtilafan perbedaan dalam akidah, perbedaan dalam ibadah. Fahadil umur maka perkara-perkara ini mayum kinu antujada tidak mungkin dijumpai kemudian masih tetap ada persatuan. Walihat oleh karena itu tidak ada persatuan kecuali di atas agama. Watafok layakunu fiddini dan perpecahan tidaklah ada dalam agama. Salah satu ulama me, e, mengucapkan kalimat azimatan, kalimat yang agung tentang makna sabda Nabi, wala janganlah kalian saling membenci. Maka ada ulama yang menjelaskan, kalau beliau mengatakan, Sabda Nabi wala tabaghadu itu mengisyaratkan larangan ya, larang mengada-adakan ya, mengada-ada dan membuat-buat bid'ah. Liannaha karena bid'ah dan ya, ajaran yang jeleneh dan menyimpang dari tuntunan Nabi itu sebab perpecahan dan saling membenci. Maka orang yang yuh disubita'atan mengadakan bid'ah atau menyebarkan hal yang mengada-ada di tengah-tengah kaum muslimin Fa'inau yakunu bidalika maka dengan hal tersebut dia telah memecah belah barisan kaum muslimin. Dan bukanlah orang yang memecah belah barisan kaum muslimin orang yang yarudu alaihi membantahnya dan membatalkan kebatilannya wa yarudu ala bid'atihi dan membantah kebid'ahannya. Walladhi farraqa muslimin maka yang bikin bid'ah itulah yang memecah belah barisan kaum muslimin. Maka bid'ah itu tufariku membuat terjadinya perpecahan sedangkan sunnah jika diamalkan dengan benar ajaran Nabi itu menyatukan. Oleh karena itu ada ungkapan ahlu sunnah wal jamaah. Orang-orang yang memegang teguh ajaran Nabi wal jamaah dan bersatu. Sebaliknya kebalikannya adalah ahlul bid'ati wal furqati orang-orang yang menyebar membela ya, kebitahan dan menyebabkan ya, terjadinya perpecahan. Maka tidak mungkin kita itu fil ikil umuri ya, ya, ya, membuat kesalahan dalam realita berbagai perkara dengan kita menuntut untuk bersatu namun di atas bid'ah. Bahkan ba'duhum qa'ada fi hada qa'idatan. Bahkan ada orang yang membuat satu kaidah. Uddat yang kaidah ini dinilai aslan fil ilmi menjadi pondasi ilmu menurut sejumlah orang. Yaitu kaidah yang mengatakan ini kita bersatu dalam hal-hal yang kita kesepakati, kita memaklumi sebagian kita dengan sebagian yang lain dalam hal yang kita perselisihkan. Artinya menurut kaidah ini masing uh, kulu ahadin setiap orang itu punya akidah sendiri-sendiri, ya, masing-masing punya opini sendiri-sendiri dan madhab sendiri-sendiri. Setelah itu sebagian yang memaklumi sebagian yang lain dalam hal yang saling memaklumi dalam hal yang diperselisihkan. Ada catatan kaki perkataan Syekh Abdul Aziz Ibnu Bas yang mengkritik kaidah ini. Beliau katakan, ya jibu perlu rincian. Famakana min masailil istihad, maka jika berselisih itu adalah dalam ruang istihad, dalam permasalahan istihadi yang memang dalilnya tidak jelas, maka wajib tidak menyalahkan sebagiannya pada sebagian yang lain. Adapun perkara yang itu menyelisih nas tegas dari Quran dan Sunnah, maka wajib menyalahkan orang yang menyelisih nas. Namun tentu dengan hikmah, dengan nasihat yang baik, wal dan debat bila ya ahsan dengan cara yang lebih tepat. Ya, maka e, di sini Syaikh Abdul Aziz bin Bas rahimahullah taala mengatakan berkenaan dengan kaidah kita tolong menolong bersatu dalam hal yang kita sepakati dan saling memaklumi dalam hal yang kita perselisihkan maka di sini ada dua kalimat kalau saya menebas menilai kalimat pertama tidak masalah yang bermasalah kalimat yang kedua bermasalah kalau ye, kalau kalimatnya seperti itu tanpa rincian karena semestinya perlu dirinci ya, rinciannya adalah apa dulu yang diperselisihkan kalau yang diperselisihkan dalam masalah istihadi satu perkara yang dalilnya tidak jelas atau dalilnya ada namun eh, ya atau tidak ada dalilnya sama sekali atau ada namun tidak jelas maka di situ tidak boleh saling menyalahkan tetap namun tetap boleh ada diskusi sehat adapun saling menyalahkan atau menyalahkan orang lain itu berlaku untuk e, perkataan dan perbuatan yang menyelisih ijma atau menyelisih nas tegas dari Al-Qur'an dan hadis maka di sini perlu ada ingkar menyalahkan, namun cara menyalahkan itu tentu harus bijak dan ya, dengan cara-cara yang elegan, cara-cara yang santun. Nah itu kritik Sahabat Aziz Ibn Bas untuk kaidah di atas. Ya. Yang jika kita renungkan kaidah di atas, maka kalimat pertama pun sebenarnya juga perlu dirinci. Kita tolong menolong dalam hal yang kita sepakati. Kita sepakat untuk apa dulu? Kesepakatannya kesepakatan apa dulu? Kalau kesepakatannya tadi untuk membela kebenaran, mendakwahkan kebenaran, ya, maka ya betul jika demikian. Dan jika kesepakatannya tidak dalam hal-hal yang positif, dalam hal-hal yang ya, tidak dalam kebenaran, maka ya, ya tidak eh, maka tidak berlaku hal itu. Maka jangan tolong menolong dalam kejelekan, dalam keburukan. Kemudian kembali kemudian fal musannif maka musannif rahimallahu taala mengatakan di sini saral amru kemudian jadilah terjadilah perubahan. Bahasanya perpecahlah perpecahan dalam pokok agama dan fur agama itulah ilmu dan itulah fikih dalam agama. Asbab jadilah eh, al kalimat ya, jadilah kalimat yang tutlak diucapkan wa yuda'a yang kemudian didakwahkan adalah ila istima bersatu namun ala ghairi kalimat sawain bukan dengan e, mendakwahkan pada kalimat yang adil namun masing-masing dengan pemikirannya masing-masing dengan opininya masing-masing dengan akidahnya alirannya dan madhabnya jadilah semisal seruan ini inilah seruan yang benar di pemahaman yang dianut oleh banyak orang Wa min muqabili dzalika dan kebalikannya jadilah perintah untuk bersatu dalam agama. Maka letakkan eh, tanda dan garis bawah pada kata fiddini bersatu dalam agama. Wasara al-amru maka jadilah perintah untuk bersatu dalam masalah agama tidaklah dikatakan kecuali oleh orang zindik, orang munafik atau orang gila. Fahuna syiarat maka kita jumpai di realita kita seruan yang ditinggikan mengajak untuk bersatu. Non nah, di manakah syiar slogan yang ditinggikan untuk bersatu dalam agama? Itu agama yang benar yang mutalaka yang diambil dari kitabullah dan sunnah nabinya sallallahu alaihi Ai ingda ulai ahlil iftirak maka menurut mereka mereka para penggemar perpecahan jadilah ya, tidaklah menyeru kepada bersatu dalam agama kecuali orang yang ada pada dirinya zindik atau gila. Paman yuhadir maka orang yang mengingatkan bahaya bid'ah yang membuat perpecahan. Waman dan orang yang yuhadir mengingatkan bahaya hawa nafsu yaitu yaitu bid'ah. Alat itu fariku yang membuat perpecahan. Maka orang-orang pun melabelinya dengan label-label yang kecil. Gelaran-gelaran yang jelek mereka ya, mereka permasalahkan akal orang ini dan pemikirannya. Niatnya, maksud dan niatnya. Maka mereka terjumus maka kemudian mereka mencela kehormatannya yaitu kehormatan orang yang mengajak untuk ya, meninggalkan bid'ah dan kesesatan. Wawa padahal orang tersebut tidaklah melakukan, tidaklah dia lakukan kecuali mengajak kepada sunnah, menghadap pada tuntunan Nabi, wahadzar dan mengingatkan kebalikannya, dan kebalikannya itu bid'ah dan mengada-ada dalam agama Allah. Wawan ada di sini Musanib rahimallahu taala Yunabi mengingatkan bahasanya seruan untuk bersatu bukanlah eh, seruan untuk bersatu kaifamat tafaqa apapun bentuknya secara kebetulan itafaqa di sini artinya kebetulan hmm. bagaimanakah bentuknya yang kebetulan di e, disepakati wa kaifa makana dan apapun bentuknya namun yang semestinya diserukan adalah seruan untuk bersatu dengan dalam agama Allah. Bersatu di atas kitabullah dan sunnah Rasulnya alaih salatu wassalam. Maka Rabbul Alamin memerintahkan para hamba untuk bersatu wal iktisam dan berpegang teguh yaitu wa'tasimu bihablil jami'a wa la wala wa sama dengan bersatulah. Janganlah kalian berpecah belah yaitu bersatulah wa'tasami wa'tasimu bihablillah jami'a. Dalam kalian berpegang teguh dengan tali Allah seluruhnya. Apa itu tali Allah? Ada yang mengatakan Al-Quran, ini ya, ada yang mengatakan hadis, ada yang mengatakan Islam, semuanya benar. Semuanya adalah tali Allah. Tali Allah dan agama Allah, itulah dalla alaihi kandungan dari kitabullah dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka Eh, poin yang kedua atau asal yang kedua itu membahas tentang bahasanya uh, dalam Al-Quran dan hadis terdapat demikian banyak ini, dalil yang melarang untuk berpecah belah dalam agama dan memerintahkan untuk bersatu dalam agama. Maka ingat kita di poin kedua ini membahas tentang berpecah belah dalam agama, perintah untuk bersatu dalam agama dan larangan Eh, larangan berpecah belah dalam agama. Adapun persatuan eh, dalam masalah dunia ya, dan tidak berpecah belah dalam masalah dunia akan dibahas di al-asal asalis di asal yang ketiga di asal yang kedua membahas tentang masalah al istimak fiddin dan larangan tafaruk fiddin Nah kemudian tadi di sarahnya disampaikan di antara contoh tafaruk fiddin, ini, tafaruk fiddin adalah kaedah yang diadakan oleh sebagian orang. Ini kita tolong menolong dalam hal yang kita sepakati, kemudian kita saling memaklumi dalam semua hal yang kita perselisihkan tanpa memberikan rincian. Ini namanya berpecah belah dalam masalah agama. Karena konsekuensi dari hal ini adalah hendaknya ya, tetap kompak ya, tidak kompak di sini artinya tidak menyalahkan ketika ada dua orang yang sama-sama tawaf yang satu mengatakan ya Allah ridailah Abu Bakar dan Umar kemudian yang kedua mengatakan ya, eh, ya Allah laknatlah Abu Bakar dan Umar Nih, ya, kalau pakai kaidah tersebut maka orang ini eh, dua orang ini dituntut untuk rukun Dituntut untuk rukun tidak saling menyalahkan. Tidaknya masing-masing biarin dengan keyakinannya. Yang tawaf sambil ya Allah ridhol Abu Bakar dan Umar dibiarkan. Yang tawaf sambil mengatakan ya Allah laknatnya Abu Bakar dan Umar juga dibiarkan. Nah ini konsekuensi dari kaidah kita tolong menolong dalam hal yang kita sepakati dan saling memaklumi dalam hal yang kita perselisihkan tanpa memberikan rincian lebih detail. Nah ini namanya tafaruk fiddin. Ya, berpecah belah dalam masalah agama. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bersatu. Namun ingat tadi kata beliau garis bawahi namun yang diperintahkan adalah al istimah ufidin, istimah ufidin. nah, itu yang diperintahkan. Bukan kemudian asal bersatu, namun bersatu di atas agama. Yang dimaksud dengan agama adalah agama yang kita dapatkan dari Allah dan Rasulnya. Yaitu bersatu dalam masalah agama, itu eh, bersatu untuk beragama dengan baik dan benar sebagaimana dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Nah, perintah demikian demikian eh, perintah untuk bersatu dalam agama demikian banyak namun ternyata realitanya ya, ya, ya namun realitanya menunjukkan bahasanya yang dianggap ilmu itu adalah yang membiarkan dan mendorong untuk terjadinya perpecahan. Itulah yang disebut dengan ilmu. Itulah yang disebut dengan faham agama adalah eh, adalah membiarkan dan bahkan menyuruhkan adanya perpecahan. Yang dimaksud eh, yang dimaksudkan adalah mengajarkan kepada semua orang ya maklumi semua orang punya keyakinan sendiri-sendiri biarin orang dengan keyakinannya masing-masing tanpa merinci Ya, mah. Biarkan dia dengan pendapatnya, biarkan dia dengan mazhabnya, biarkan eh, maka adalah jadi orang yang toleran, maka janganlah jadi orang yang kaku, biarkan orang dengan pendapatnya, dengan ide-idenya, dengan opininya, jangan kaku, jangan ini. Nah, itulah orang yang disebut orang yang bijak membenarkan dan membiarkan semua bentuk eh, perbedaan tanpa merinci itu yang disebut dengan al-ilm, itu yang disebut al-fiqhu fiddin atau dengan bahasa bebasnya, terjemah bebasnya itulah yang disebut uh, bijak. Iya. Iya, ketika ada orang yang menyampaikan uh, pendapat yang cenderung uh, menilai yang lainnya itu salah, maka jangan demikian. Nih, iya, jangan demikian. Nih, itu yang yang punya pendapat yang lain juga punya dalil lo, punya ulama juga lo. tanpa merinci ini dalam masalah apa dulu ini dalam dan sikap semacam ini tidak merinci semacam ini namun membiarkan orang ya, semuanya dengan pendapatnya dengan pikirannya dengan akidahnya dengan pemahamannya itu dianggap bijaksana itulah yang disebut orang yang berilmu itulah orang yang fakih Nah ini satu hal yang tidak benar. Karena perselisihan itu perlu dirinci. Tadi sebagaimana penjelasan saya Abdul Aziz bin Bas rahimallahu taala. Ini perselisihannya dalam koridor istihadi, nah maka itu yang berlaku. Ini jangan menyalahkan gitu. Ini jangan eh, melabel-labeli, jangan suka melabeli, jangan suka menggelar-gelari bersikaplah toleran itu berlaku untuk eh, masail istihadiyah. Adapun hal yang itu, adapun pendapat yang menyelisih ijma, pendapat yang menyelisih dalil yang demikian gamblang dari Quran dan Sunnah, maka tidak boleh diam. Selama orang itu mampu untuk punya kemampuan untuk bicara, maka dia wajib bicara. Nah, kemudian kita masuk pada kaidah yang uh, asal yang ketiga qala uh, musannif rahimallahu taala al aslu athalis. Ini pokok yang ketiga. Bahasanya min tamamil istima'i eh, bagian dari kesempurnaan istima' bersatu ini, dan ini adalah ini, adalah asam wa ta'ah mendengar dan taat liman ta'amara alaina kepada orang yang jadi penguasa yang mengatur kita yaitu maksudnya penguasa muslim walau karena abadan Habasyia meskipun dia adalah budak dari Ethiopia. Nabi saw menjelaskan hal ini bayanan syafian dengan penjelasan yang memuaskan, kafian yang mencukupi, biwujuhin dengan berbagai macam bentuk penjelasan, min anwa'il bayani berbagai macam bentuk penjelasan, bahkan penjelasan secara syar'i dan penjelasan secara takdir dan realita. Sumasara hadal aslu, kemudian jadilah perkara ini tidaklah dikenal. Menurut mayoritas orang yang mengaku berilmu, maka bagaimanakah lagi kenal saja tidak, tahu saja tidak, apalagi mempraktekkannya. Dan poin yang ketiga ini membahas tentang al istimak fid Bersatu dalam Eh, dalam perkara dunia. Ya, kata kunci untuk terwujudnya persatuan dalam masalah dunia ya, adalah ya, kesiapan untuk ya, mendengar dan taat kepada penguasa. Hmm. Kesiapan dalam bahasa keseharian kita katakan kesiapan untuk menjadi warga negara yang baik. Ya, yang kemudian ya, menjadi penurut Ya, dan menuruti dan taat kepada aturan pemerintah. Selama itu ya bukan maksiat. Nah ini prinsip semacam ini akan akan menyebabkan terwujudnya istimak fiturnya persatuan dalam masalah dunia. Maka dengan itu maka sempurnalah persatuan. Setelah poin kedua persatuan dalam masalah ya, apa? persatuan dalam masalah agama, kemudian setelah itu disempurnakan dengan persatuan dalam masalah dunia. Ya, dengan menjadi warga negara yang baik. Ya. Maka sempurnalah persatuan. Penjelasannya. Kemudian Musanif rahimahullah ta'ala menyebutkan poin yang ketiga. Ini, ya. yaitu mendengar dan taat kepada orang yang jadi penguasa atas kita meskipun dia adalah budak Ethiopia. Allah jelaskan hal ini bayanan kalau tadi di matan syafian kafian ya ini yang dikutip oleh Abdul Razak bayanan syai'an kafian Ya, kalau syai'an maka artinya za'i'an tersebar, muntashiron tersebar. Kafian artinya fihil kifayah mencukupi, warunyah dan mencukupi. Kemudian penjelasan tentang eh, pentingnya eh, jadi warga negara yang baik taat kepada penguasa itu penjelasannya ada dua syar'an ada penjelasan secara syariat fi maja dalail itu dalil-dalil yang eh, berkenaan dengan hal itu dalam Quran dan Sunnah dan dalil-dalil eh, dalam Al-Quran dan hadis tentang mendengar dan taat kepada penguasa itu banyak sekali di antaranya adalah yang paling termasuk dalil pokok adalah surat An-Nisa ayat 59 wahai orang-orang yang beriman taatlah kalian pada Allah taatlah kalian pada Rasul wa ulil amri minkum dan orang-orang yang mengurusi urusan kalian minkum dari kalian orang-orang yang beriman maka perhatikan minkum ini maka Penguasa yang uh, punya hak untuk ditaati adalah manakala dia minalladina amanu, bagian dari orang-orang yang beriman, yaitu seorang muslim. Uh, maka itulah yang disebut dengan waliul amr. Ada, jika dia bukan muslim, jika dia Nasrani atau yang lainnya, maka dia bukan waliul amr. Maka waliul amr itu syaratnya minkum artinya ai minalladina amanu. Dan perlu diketahui bahasanya di uh, bahasanya adapun pandangan bahasanya semua penguasa baik muslim ataupun tidak muslim itu adalah wali amr yang wajib ditaati. Ini diantara pandangan semacamnya adalah diantara kesesatan Ahmadiyah. Kemudian yang Ahmadiyah ini adalah gerakan yang Eh, yang dibuat oleh penjajah dalam hal ini eh, penjajah Inggris untuk menyukseskan penjajahan di India. Maka dimunculkanlah gerakan ini. Gerakan Ahmadiyah yang diantara poin ajarannya adalah semua penguasa wajib ditaati. Baik dia muslim ataupun bukan muslim. Lantas bagaimanakah eh, respon Ahmadiyah terhadap An-Nisa 59 berkata takwil. Di ajaran Ahmadiyah wa ulil amri minkum itu ditakwil dengan wa ulil amri fikum. Hmm. Penguasa di tengah-tengah kalian mau kafir mau ini. ini karena Ahmadiyah ini memang bentukan penjajah untuk menyukseskan penjajahan. Nah Inggris tentu ya, tentu bukan Muslim, Nah, supaya kemudian orang tidak semangat untuk membebaskan diri dari penjajahan Inggris, no, jadi orang yang uh, Inggris yang kafir, maka supaya kaum muslimin India tidak semangat untuk uh, menyingkirkan Inggris dari India, maka dimunculkanlah Ahmadiyah dengan konsepnya dengan ajarannya Bahasanya ulil amri minkum itu maknanya ulil amri fikum. Nih. Ya, sehingga ya disikapilah penjajah yang kafir sebagaimana ya, menyikapi penguasa muslim. Selanjutnya, kemudian dalam sunnah dan hadis Nabi alaihi terdapat banyak hadis, banyak sekali tentang mendengar dan taat. Anda jumpai hadis-hadis yang berbilang tentang hal ini di Kitabul Imarah. Ya, di Kitabul Imarah di Sahih Muslim. Maka Imam Muslim ar uh, eh, rahimallah membawakan hadis yang sangat banyak sekali fi di Kitabul Imarah. Yeah atau fiha isinya perintah untuk mendengar dan taat liman ta'amara bagi ya, ta'amara bagi orang yang menjadi penguasa itu syaratnya dia adalah muslim <clears throat> Ya, kemudian Musannif rahimallahu taala mengisyaratkan di sini hadis dari Irbad bin Sariyah radhiallahu anhu yang merupakan salah satu hadis di Arba'in Nawawiyah Ya, Irbad bin Sariyah mengatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menasihati kami dengan nasihat yang luar biasa. Wajilat min minhal kulubu yang hati itu merasa gentar dan takut karenanya. Dan mata pun berlinangan air mata. Kami katakan, wahai Rasulullah, seakan-akan ini nasihat orang yang tidak berpisah. Berilah wasiat kepada kami. Maka Nabi mengatakan, kuwasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah. <clears throat> dan ini adalah sebab kunci kesejahteraan Ya, akhirat. Wasam iwa ta'ah dan kuwasiatkan kalian untuk mendengar dan taat kepada penguasa. Karena ini adalah kunci sejahtera dan beresnya kehidupan dunia. <clears throat> Ya, sebab e, beresnya e, dan sejahteranya kehidupan dan berjalan dengan baik kehidupan di dunia adalah adanya mendengar dan taat kepada penguasa. Jika mendengar dan taat kepada penguasa itu kita maknai dengan pengertian tidak memberontak, maka jelas. Bahasanya semua aktivitas perdagangan, pendidikan, dan yang lainnya itu akan berjalan baik jika di negeri tersebut ya, aman dari pemberontakan. Ya, karena maka semuanya akan bisa berjalan, aktivitas harian dan sebagainya akan berjalan. Coba Eh, jika negeri tersebut setiap hari ya, diributkan dengan kudeta, pemberontakan, ya, penggulingan kekuasaan, maka semuanya akan stop, semuanya akan berhenti. Aktivitas perdagangan berhenti, aktivitas penelitian berhenti, aktivitas eh, dakwah berhenti, aktivitas ya, ya, ya semuanya berhenti. Bahkan aktivitas ibadah pun terpaksa harus berhenti. Ya, tidak mungkin kemudian di suasana chaos karena pemberontakan kita uh, bisa kemudian mengadakan sholat Jumat, sholat Id dan sebagainya. Maka ketika asam wa itu <clears throat> dan uh, asam wa salah satu maknanya tidak memberontak. Ya, maka uh, tepat jika kemudian dikatakan bahasanya takwa kepada Allah sebab beresnya akhirat mendengar dan taat itu sebab beresnya dunia, sebab berjalan normalnya kehidupan dunia. Nah, mbak in ta'ammar alaikum meskipun yang jadi penguasa kalian adalah abdun budak dan sesungguhnya siapa yang hidup lama di antara kalian ba'di setelahku, maka dia akan melihat perselisihan yang banyak. Fa'alaikum bisunnati maka adalah kalian memegang kuat-kuat sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin. Ini. Yang dimaksud dengan khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin semua para sahabat. Dan yang paling yang paling berhak untuk mendapatkan uh, label ini pengganti Nabi, Rashidin dan Mahdin adalah empat khalifah setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Nah, namun hakikatnya semua sahabat adalah pengganti Nabi dan semua para sahabat adalah Rashidin dan Mahdiin. Apa beda Rashidin dan Mahdiin? Rashidin itu adalah orang yang memiliki amal yang benar setelah berilmu, sedangkan Mahdiin adalah orang yang memiliki ilmu yang benar. Dan semua para sahabat demikian. Mereka semua mahdiin. Memiliki ilmu yang benar dan semua mereka rasyidin. Orang yang mengamalkan ilmunya. Addu alaiha bin nawajidi. Maka gigitlah dengan eh, bin nawajidi dengan gigi geraham. gigitlah kuat-kuat dengan gigi geraham. Wa iyakum wa muhdasatil umur maka waspadailah dengan perkara yang diada-adakan karena semua bid'ah itu kesesatan. Dan terdapat dari Anas radhiallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi katakan mendengarlah dan taat meskipun Tu'mila yang diangkat jadi penguasa adalah Habasyun seorang budak Ethiopia seakan-akan kepalanya adalah Zabi Batun kismis karena demikian keritingnya. Maka eh, faida ta'amara alaikum dan budak Ethiopia tidak akan jadi penguasa kecuali dia memberontak. Maka idza ta'amara alaikum. Jika e, budak Ethiopia itu jadi penguasa kalian, syarat lahu ghalabah karena dialah yang menang memenangkan pemberontakan. Watawal al-amr kemudian dia yang memegang al-amr artinya kekuasaan. Dialah yang memegang kekuasaan. Wastatabba al-amru dan ya, suasana telah bisa istatabalahu ya, dia kendalikan Fasam wa maka taat kepada penguasa yang baru ini meskipun dia adalah berhasil jadi penguasa karena e, memberontak. Memberontak hukumnya haram. Dan jika terjadi e, terjadi pemberontakan dan pemberontaknya itu sukses, ya, di mana dia ghalabah dialah yang menang dari penguasa yang lama tawalal amru dialah yang memegang kekuasaan wastatabba lahu al amru dan semuanya telah terkendali di tangannya maka dengar dan taat kepadanya dan hadis-hadis dalam masalah ini banyak sekali di antaranya dari Ubadah bin Samit radhiallahu anhu beliau mengatakan eh, kami berbaikat pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mendengar dan taat dalam keadaan kami semangat ataupun kami Ya, mansyat, semangat, energik, wal makro dan keadaan yang tidak kami sukai. Wajahat ahadis sudah terdapat banyak hadis, fiha isinya adalah al-wa'id ancaman. Bagi orang yang e, mencabut tangan dari ketaatan, tidak mau taat, yaitu menentang. Dan bahasanya jika dia meninggal dunia, ala dalika dalam keadaan demikian, maka mati dalam keadaan seperti mati jahiliyah dari Ibn Abbas anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi mengatakan Man kariha min amirihi syai'an falyasbir. Barang siapa yang tidak suka dari penguasanya syai'an sesuatu, falyasbir maka adalah dia bersabar. Fa man kharaja minas sultan karena siapa yang keluar dari penguasa Sibran meskipun hanya satu jengkal dan ini adalah bentuk hiperbol, kalimat hiperbol. Mata mitatan jahiliyah maka dia mati dalam keadaan mati jahiliyah. Dan yang dimaksud dengan mati jahiliyah adalah mati seperti matinya orang jahiliyah tidak punya penguasa karena dia memberontak. Tidak punya penguasa yang ditaati dan status matinya adalah mati fasik. Bukan mitatan jahiliyah dalam hadis ini maknanya tidak sebagaimana tafsiran dari LDII yang mengatakan mitatan jahiliyah artinya mati kafir. Bukan. Namun mitatan jahiliyah sebagai penjelasan sebagaimana penjelasan Ibnu Hajar di Fathul Bari artinya adalah mati dalam keadaan berdosa. Ini, karena dia statusnya mati dalam keadaan tidak e, memberontak kepada penguasa muslim yang sah. Dan matinya seorang pemberontak adalah mati dalam keadaan berdosa. Dan yang dimaksud dengan mati jahiliyah adalah mati seperti keadaan orang jahiliyah yang tidak punya penguasa yang ditaati. Maka apakah ini dijelaskan dalam Quran dan Sunnah sebagaimana disinggung oleh Musannib. Penjelasan yang syafian, memuaskan kafian, mencukupi. Yeah. Min uh, bi, biwujuhin penjelasan dari berbagai macam sisi min anwa'il bayan dengan berbagai macam bentuk penjelasan Bahkan inna hadil usula salah satu bahasan tiga asal ini catatan kaki yaitu maksudnya memurnikan ibadah untuk Allah kemudian bersatu dalam masalah agama dan tidak berpecah belah kemudian mewujudkan sempurnanya persatuan dengan ya, taat ya, mendengar dan taat kepada penguasa. Maka tiga hal ini yang disebutkan oleh Musanib rahimallahu taala huna di sini ketiganya itu berhubungan erat. Karena al-ikhlas fil ibadah, murni dalam ibadah, manusia menunaikan ibadah mereka dalam keadaan tenang, dengan biamnin dengan aman, wa amanin dan rasa aman, wa salamatin wa tuma'ninatin dalam keadaan selamat dan tenang. Wa hadzal yatahaqqaqu lahum ini tidaklah terwujud bagi mereka kecuali dengan al-istima' kecuali dengan bersatu dengan persatuan. Adapun jika mereka itu mutafarikina, berpecah belah, saling memusuhi, saling membenci, maka perpecahan menyibukkan mereka anidin untuk ngurusi agama. Menyibukkan mereka dari ibadah, dari al-ikhlas, memurnikan ibadah untuk Allah. Jadilah mereka tercerai-berai dalam dalam fi'arayim, dalam pendapat dan pemikirannya. Dan dalam kiblatnya. Sehingga anil ibadati jauh dari ibadah alati khuliku li ajliha yang mereka itu tercipta untuk ibadah. Maka untuk al-qiyam bil ibadah melaksanakan ibadah perlu al -isti, perlu istima'in persatuan. Dan supaya e, wala buddha dan tidak boleh tidak fihi dalam persatuan yaitu eh, persatuan dalam dunia harus ada wali, wali amrin. Ay imamin harus ada penguasa dan tidak ada manfaat dan tidak ada manfaat imam kecuali didengar, atau penguasa kecuali didengar dan ditaati. Oleh karena itu idan farato jika lepas ala iqdu ikatan fi dalam masalah ini in farato maka lepaslah fi jami'iha semuanya. Maka jika tangan dicabut dari ketaatan yaitu artinya tidak mau taat dan memberontak maka tabaan tentu saja akan dijumpai perpecahan. Jika dijumpai perpecahan, doa adin maka agama terlantar dan manusia pun kebingungan. Dan Musanib rahimahullah ta'ala telah mengisyaratkan hal ini. Fal furqatu halakun maka perpecahan itu adalah kebinasaan dan terlantarnya agama dan tercerai berainya urusan. Maka bagaimana kemungkinan akan terwujud bagi masyarakat ibadah yang nyaman? Bagaimana eh, ketika keadaannya kemudian sibuk dengan pemberontakan dan kudeta? Bagaimana akan terwujud bagi masyarakat kegiatan menuntut ilmu? Bagaimana akan terwujud bagi masyarakat eh, satu masalihim, melakukan aktivitas untuk kepentingan mereka baik kepentingan umum ataupun kepentingan pribadi maka gimana? Nggak mungkin akan kegiatan kerja berjalan, kegiatan perdagangan berjalan, tidak mungkin. Kalau ya, sibuk dengan uh, kudeta dan pemberontakan, karena eh, suasananya dan keadaannya chaos. Maka berbagai macam maslahat, maslahat untuk banyak orang tidak akan terwujud. Boleh jadi ya, jembatan banyak yang rusak, jalan-jalan hancur, Eh, gedung-gedung eh, perkantoran dan yang lainnya diledakkan. Kenapa? Karena pemberontakan. Hmm. Ataupun maslahat khosok, kegiatan pribadi. Mau belanja ke pasar dan sebagainya, tidak bisa. Hmm. Ini keluar malam untuk ini, cari bakmi, tidak bisa. Ini, kenapa? Ada jam malam. Maka tidak akan terwujud idakan jika mereka terpecah belah, saling memusuhi dan saling membenci. Dan bagaimana mungkin akan ditegakkan al-hudud, hukuman had atau hukuman untuk orang yang jahat. Bagaimanakah manusia akan atau masyarakat merasa tenang dan nyaman dengan harta dan kehormatannya? Maka semua perkara ini tidak akan terwujud ila bijama'atin kecuali dengan ini, ini, kecuali dengan adanya negara. Wal jama'atu latatahaqqaqu dan misi adanya negara tidak akan terwujud kecuali dengan penguasa. Wal imamatu dan status sebagai penguasa itu tidak akan ada, tidaklah ini tidaklah berfaedah jika tidak ada mendengar dan taat dari rakyat kepada penguasa. Oleh karena itu di antara hal pokok yang ditekankan oleh Nabi alaihi salatu wasallam adalah mendengar dan taat. Bahkan sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggabungkan eh, asal ini pendengar dan taat pada, eh, di sebagian hadis digandengkan, digabungkan dengan sejumlah hal yang wajib dalam Islam. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat hajatul wada, bertakwalah kalian pada Rabb kalian. Ya, kerjakanlah salat lima waktu, puasalah di bulannya itu bulan Ramadan, tunaikanlah zakat harta kalian, taatlah kepada penguasa kalian itu penguasa muslim niscaya kalian akan masuk surga Rob kalian demikian dalam hadis yang diatkan oleh Tirmidhi maka Nabi sebutkan ketaatan kepada penguasa lidil amri ditambahkan pada menegakkan sholat bayar zakat puasa Ramadan kemudian Nabi jadikan ini semua faktor yang mengharuskan masuk surga tadkhulu jannata rabbikum kalian akan masuk surga Rabb kalian maka Nabi SAW menegaskan ala hadal amri perkara ini. Wajah dan terdapat anhu dari Nabi Ayat juga tentang hajatul wada. Al-jam'u Nabi gabungkan tiga poin. Alati asar ilaiha al-musannif. Yang disyaratkan, tiga poin ini disyaratkan oleh penulis. Tiga poin ini Nabi sampaikan fi hadisin wahid dalam satu hadis. Yaitu dari Jubair ibn Mut'im radhiallahu anhu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri di masjid Khif, masjid Khif yang ada di Mina, masjid yang paling dekat dengan tempat melempar jumroh, masjid Khif. Maka Nabi katakan semoga Allah eh, eh, nadarla imro'an Semoga Allah memberikan wajah yang berseri, yang bersinar pada seorang yang mendengar perkataanku yaitu hadis Nabi lantas balagha menyampaikannya. Maka dalam hadis ini terdapat keutamaan belajar agama secara khusus belajar hadis. Akan menjadi sebab wajah yang berseri dan bercahaya. Farubaha milin fiqhin ghairu faqihin. Betapa banyak orang yang membawa ilmu namun dia tidak berilmu. Warubaha milin fiqhin dan terkadang orang yang membawa ilmu itu menyampaikan kepada huwa afqah minhu yang lebih faham dengan ilmu tersebut daripada yang membawa. Rupa untuk yang untuk kalimat ini rupa hamilin fiqhin di sini menunjukkan rupa di sini maknanya sedikit. Ya, karena e, sebagaimana realitanya orang yang belajar langsung sama guru tentu lebih faham. jauh lebih faham. Nah terkadang kata Nabi ini ada orang yang belajar langsung sama guru kemudian menyampaikan ilmu yang dia dapatkan dari gurunya kepada orang lain. Nah ternyata orang tersebut lebih paham. Nah orang lain ini lebih paham ini secara umum lebih sedikit. Karena yang lebih dominan yang belajar langsung itulah yang lebih paham dan lebih menguasai. Maka rubah untuk yang kedua itu litaklil bukan litaksir Maka ya terkadang gitu. Ya, hamilin fikin ada orang yang membawa ilmu kemudian dia sampaikan kepada orang yang lebih paham terhadap ilmu tersebut dibandingkan dirinya. Dan tiga perkara yang tidak akan eh, dan tidak akan terkotori <clears throat> tidak akan mengandung real dan kesombongan hati yang memiliki tiga hal ini yaitu memurnikan amal untuk Allah, menginginkan kebaik nasihat, memberikan nasihat kepada penguasa kaum muslimin dan komitmen dengan uh, jamaatil muslimin fa inna da'wata maka mereka tuhitu min waraihim meliputi dari belakang mereka Maka Nabi SAW mengumpulkan tiga poin ini di satu hadis. Dan Nabi kabarkan SAW bahasanya hati seorang muslim la yughillu ala hadil umuri. Maknanya la, la yughil artinya la yujad fi ghillun. Tidak dijumpai padanya ghil di dongkol atau kesombongan min hadil umuri jika ada padanya tiga hal ini Bahkan dia akan menerima tiga hal ini dengan kelapangan, wakobulin dan ye, kelapangan dada, wakobulin dan penerimaan. tangkifu tidak sombong dan tidak sombong. Bahkan dia akan menerimanya dengan segala ketenangan. Yaitu ikhlas dalam beramal, luzumil jamaah komitmen dengan jamaah. Jamaah di sini artinya keabsahan penguasa. Ye, merasa bahasanya dirinya adalah bagian dari warga negara yang taat dan patuh kepada penguasa muslim yang sah. Mendengar dan taat dan ikhlafan limakan ali ahlu jahiliyah. Menyelisih keadaan masyarakat jahiliyah. Ya, demikian yang kita ya, baca kesempatan pagi hari ini. wassalamualaikum ala wabarakatuh Muhammadin wa ala alihi wa wasallam. Wa rabbil alamin. Ada pertanyaan?